بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Telah saya terangkan dua kaidah pokok yang merupakan jalan kebahagiaan seorang muslimah yaitu keimanan dan amalan salih dan untuk menghidupkan dua hal ini itulah isi dari kehidupan maka seorang yang berbahagia adalah siapa yang mengatur waktunya dengan baik dan memanfaatkannya dalam amalan salih karena Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda khairukum man tala umruhu wa kathura wa kathura amaluhu sebaik-baik kalian adalah siapa yang umurnya panjang dan amalannya adalah banyak iya maka di sini ada berapa hal dari penggambaran keimanan dan amalan salih yang hendaknya kita hidupkan sebagai program di dalam kehidupan kita. Dimaklumi bahwa seorang perempuan ada yang Allah Subhanahu wa taala beri taufik dengan rumah tangga. Dan ada yang belum ada yang berada dalam jenjang belum sampai ke sana. Untuk seorang yang di dalam rumah tangga, dia punya program-program di dalam kehidupannya. Dan untuk seorang perempuan yang belum menikah, juga banyak lahan-lahan kebaikan di dalam kehidupannya. Iya. Tapi secara umum, dari pokok di dalam kehidupan yang bahagia Bagaimana seorang itu memiliki kegiatan-kegiatan terkait dengan ilmu. Di dalam mempelajarinya, di dalam menghafalkannya, di dalam mengulanginya. ini harus diberi waktu yang baik dan pengaturan yang baik di dalam kehidupan seorang muslimah. Iya. Maka misalnya di dalam se sehari dia ada waktu untuk membaca Al-Quran ya, karena Al-Quranul Karim tidak boleh ditinggalkan meninggalkannya itu sifat yang dicela Allah firman dalam Al-Quran menjelaskan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ucapan para rasul qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura dan berkata Rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai hal yang ditinggalkan." Dari meninggalkan Al-Qur'an tidak membacanya, tidak tadabur terhadap kandungannya, tidak mengamalkan isinya, tidak berobat dengannya, tidak menjadikannya sebagai penyembuh. Dan dari meninggalkan Al-Quran tidak berhukum kepada hukum-hukumnya. Maka seorang punya kegiatan terhadap Al-Quran di dalam membacanya, di dalam tadabbur terhadap kandungannya. Ada pelajaran tafsir. Seorang mempelajari dari tafsir ayat-ayat, merenunginya. Ya. Alhamdulillah ada banyak rekaman suara di dalam hal tersebut dari guru-guru bisa didengarkan karena al quran al Karim perlu dipahami melalui jalur guru. Tidak dipahami dengan pemahaman sendiri. Kemudian yang kedua, dari kegiatan yang terkait dengan ilmu, ya seorang punya waktu untuk mempelajari dari kewajiban-kewajibannya. Sebab di dalam kehidupan aktivitas ada yang diwajibkan. Seorang perempuan misalnya, dia wajib mengenal tentang tauhid, apa itu syirik. Dia wajib mengenal bagaimana cara bertaharah, beruduk maupun mandi, dari hadas kecil maupun besar. Wajib dia mengenal tata cara salat. Kemudian dia wajib mengenal bagaimana cara berpuasa di bulan Ramadan. Kalau dia memiliki dari harta, ada kewajiban di pembahasan zakat, di pembahasan haji. Dia wajib mengenal berbakti kepada orang tua, fikih berbakti, taat kepada suami, fikih di dalam mendidik anak-anak. Iya, sebab ini semuanya terkait dengan kewajiban. Maka seorang hendaknya mempelajari tentang hal tersebut, tidak melalaikannya. Iya. Nah, hal yang selain daripada kewajiban itu masuk ke dalam fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mempelajarinya, gugur kewajiban terhadap yang lainnya. Hanya saja dia adalah ilmu yang indah, amalan yang sangat salih sebagaimana yang telah dimaklumi. Iya. Kemudian dari hal yang baik terkait dengan ilmiah, selalu mengulangi materi-materi ayat atau hadis, ya saling membacanya, di tengah keluarga. Misalnya di waktu pagi, ya ada buku hadith yang dibaca bersama. Walaupun sekedar dibacakan sebuah ayat, ya kemudian dibacakan terjemahan maknanya, atau dibacakan sebuah hadith dan dibacakan arti dari hadith tersebut. Kalau dihafal, maka itu masya Allah adalah hal yang lebih baik. Dan ini menghidupkan kondisi rumah. Iya, karena itu sebagian dari as-salaf Adian bangun di e, malam hari, begitu menjelang subuh, ia berteriak memanggil semua keluarganya. Maka di antara anaknya ada yang membaca, ada yang sholat. Masuk sholat subuh mereka. Semuanya sholat kemudian dilanjut hingga matahari terbit. Sebab di waktu pagi itu adalah waktu berberkah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Burika fi bukuri ummati." diberkahi pada waktu pagi umatku. Ya, dan suatu hari orang-orang masuk ke rumah Ibnu Mas'ud. Mereka menyangka Ibnu Mas'ud sedang tidur. Ya, maka Ibnu Mas'ud berkata, "Apakah kalian menyangka bahwa di tengah keluarga Ibnu Mas'ud ada kelalaian?" Jadi beliau menganggap bahwa itu adalah kelalaian. Ya, beliau hidupkan di waktu pagi itu dengan hal yang baik. Dan ini semuanya dari program yang baik di dalam kehidupan uh, di dalam rumah seorang muslimah ya lahan-lahan kebaikan bisa dibukakan untuk dirinya kemudian yang kedua yang perlu saya ingatkan di sini bahwa seorang perempuan secara umum di dalam memperbaiki itu ada dua hal yang hendaknya dia perhatikan juga yang pertama dia perbaiki penampilan bahirnya dan yang kedua dia memperbaiki apa yang ada di dalam rumahnya. Nampilan terakhir terkait kalau dia keluar. Iya. Ke pasar, ke masjid maupun yang lainnya. Maka di dalam hal tersebut dituntut dia keluar dengan pakaian syar'i, dituntut untuk tidak memakai wangi-wangian. Dan telah syah hadith-hadith Melarang tentang hal tersebut. Iya. Demikian pula dia tidak keluar kecuali untuk suatu keperluan, suatu hajatnya yang diizinkan secara syar'i. Kemudian yang kedua dari aktivitas perempuan ada yang terkait dengan di rumahnya dan itu adalah dasar dan kehidupannya. Karena Allah telah menjadikan rumah itu sebagai lahan kebaikan untuk para perempuan. Allah firman dalam Al-Quran, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى Dan tinggallah kalian wahai istri-istri Nabi di rumah-rumah kalian. Dan jangan kalian bertabarruj dengan tabarruj para perempuan jahiliyah terdahulu. Ini pembicaraan ditujukan kepada ibu-ibu kita para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, untuk diteladani dan diikuti. Mereka diperintah untuk tinggal di rumah, padahal mereka adalah perempuan-perempuan yang disifatkan dengan berbagai sifat keimanan, kesolihan, dan kebaikan di dalam Al-Quran. Ya, kalau mereka di keadaan yang seperti ini diperintah untuk tinggal di rumah, maka kita tentunya lebih cocok untuk hal tersebut. Karena banyaknya kelemahan pada kita, kurangnya pengetahuan kita, dan kadang kita tidak mampu memikirkan apa yang paling maslahat, paling baik untuk diri kita. Iya. Dan di rumah itu banyak dari program umur yang bisa dimanfaatkan. Iya. Di antaranya misalnya adalah seorang perempuan di dalam menjaga sholatnya. Dia tunaikan sholat pada waktunya. Ya. Ketika ada uh, suara adan atau sudah masuk waktu sholat, dia sudah bersiap untuk melakukan sholat. Dan ini berbeda dengan banyak dari perempuan. Biasanya kalau sudah waktu sholat masih santai. Begitu masuk lewat sejam baru sholat. Ya, Apalagi kalau menunggu. Dalam artian misalnya yang sholat jam 12 siang. Jam, jarang ada yang jam 12 kurang seperempat dia sudah beruduk. Sudah duduk berdikir menunggu sholat. Setelah masuk waktu sholat. Maka dia sholat rawatib sebelumnya. Dan ini jarang terjadi pada para perempuan. Padahal di rumah adalah tempat yang sangat memungkinkan baginya untuk menjaga sholat itu di awal waktunya. Iya. Dan sholat ini dari tanggung jawab yang sangat besar, kedudukannya sangat agung di dalam syariat kita. Khususnya di sholat subuh dan sholat asar. Dijaga dan dipelihara pada waktunya. Karena banyak manusia yang lari dari hal ini. Ya, kadang di waktu siang terlalu capek, sehingga di waktu asarnya tidak terbangun kecuali matahari telah menguning atau mendekati terbenam. Ya syukur kalau tidak terbenam. Dan sebagiannya lagi di waktu malam ya begadang di malam hari dan mengakibatkan berat untuk bangun sholat subuh. Ya, bangun sholat subuh saja berat, apalagi bangun sholat malam. Maka ini semuanya dari lahan-lahan kebaikan ya, bisa dijadikan sebagai program dalam kehidupan dan itu sangat membahagiakan seorang hamba. Sebab di dalam penunaian sholat, penunaian ibadah, itu cahaya di atas cahaya untuk seorang hamba. Demikian pula dia semangat untuk menunaikan sholat-sholat rawatib. Iya. Siapa yang sholat sebelum duhur empat rakaat, setelah duhur empat rakaat, haramallahu wajahahu anin Allah haramkan wajahnya dari api neraka. Dan di hadis riwayat Muslim, "Ma min 'abdin yusalli lillahi kulla yawmi 12 raka'atan tatawu'an ghaira fariidah illa bana lahu baitan fil jannah." Tidak ada seorang hamba yang salat karena Allah setiap hari 12 rakaat tatawu salat sunnah bukan wajib ini sholat rawatibnya 12 rakaat kecuali Allah bangunkan untuknya sebuah rumah dalam surga. Ya. Karena itu rincian rawatib boleh dua rakaat sebelum duhur, boleh dua rakaat setelah duhur. Itu untuk duhur ya. Dan boleh juga empat rakaat sebelum duhur, dua rakaat setelah duhur. Dan boleh juga empat rakaat sebelum duhur, empat rakaat setelah duhur. Ini khusus rawatib duhur, kau qobliyah dan dia. Untuk asar boleh empat rakaat sebelum asar. Dan untuk maghrib boleh eh, dua rakaat setelah maghrib dan dua rakaat setelah isya. Dua rakaat setelah isya. Tidak ada rawatib yang paling ditekankan dua rakaat sebelum subuh. Karena dua rakaat sebelum subuh ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Tidak dalam keadaan safar, tidak pula dalam keadaan mukim. Dan Rasulullah bersabda, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Dua rakaat subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang menunaikan ibadah yang agung seperti ini dari suatu hal yang sangat menyejukkan bagi seorang hamba. Iya. Tak mungkin perempuan dalam hal ini lebih mampu untuk menjaga karena kalau laki-laki terikat dengan masjid, mereka datang ke masjid. Ya kadang uh, ia terlambat, sudah komat, mungkin dia luput melakukan qobliyah di sholat duhur, ya atau sholat subuh, dari rawatibnya. Tapi seorang perempuan, ya dengan eh, Allah mudahkan untuk hal tersebut, untuk lebih menjaga dan mungkin ini adalah pintu kebaikan yang dibukakan. Demikian pula di sholat malam. Dan sholat malam adalah sholat yang paling afdol. Kalau seorang khawatir tidak mampu bangun di akhir malam, maka dia sholat tiga rakaat. Eh, dia sholat tiga rakaat sebelum tidur, sholat witir. Ya, apabila sudah sholat malam di awal waktu, maka kapan dia terbangun di akhir malam, dia melakukan sholat malam dua rakaat dua rakaat saja dan tidak perlu melakukan witir lagi sebab tidak ada witir tidak ada dua kali witir dalam semalam witir itu hanya sekali dalam semalam demikian pula di dalam menjaga dikir ini juga dari program yang bagus ya dari sebab kebahagiaan dan ketenangan hidup alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub Orang-orang yang beriman dan hatinya tenang dengan keimanan, ketahuilah bahwa dikir kepada Allah hati menjadi tenang. Ya, maka dijaga dari dikir apakah yang mutlak maupun muqayyad, yang mutlak maupun muqayyadah. Dikir mutlak seperti apa dia membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar Ya boleh dibaca kapan saja. Atau dia membaca istighfar eh, membaca astagfirullahalazim atau Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim atau yang semisal dengannya. Dan ada dikir terkait dengan waktu, ada dikir pagi dan sore, dikir selepas sholat. Iya. Dikir ketika akan tidur, ketika bangun tidur. Nah ini dari hal-hal yang sangat baik. Iya. Ini lahan ibadah yang sangat agung. Ya hendaknya dicatat di dalam e, program kehidupan seorang muslimah. Kemudian ada pintu puasa bagi siapa yang ingin mengetuk pintu puasa tersebut. Ya. Ada puasa tiga hari dalam sebulan. Tanggal 13, 14, 15. Kalau dia hanya mampu tiga hari, ada puasa Senin Kamis. Kalau dia ingin dia bisa lebih ada puasa Daud sehari puasa sehari berbuka. Iya. Ada puasa-puasa sunnah dalam setahun, puasa Muharram, Tul Hijjah, puasa Arafah, enam hari Syawal. Nah, kemudian juga dari sebab kebahagiaan adalah menunaikan kewajiban dan meninggalkan hal yang diharamkan. Dan ini dalam kehidupan seorang muslimah sangat penting sekali. Ya, dia lihat di rumahnya apa dari kewajibannya untuk dia tunaikan. Terhadap suaminya, terhadap anak-anaknya, terhadap rumahnya, terhadap dirinya sendiri. Iya. Dan terhadap dirinya, kalau dia berada di sekitar ayah dan ibunya, saudara-saudaranya. Maka banyak pintu ketaatan bisa dia buka. Saling nasihat menasihati, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, dan mengingatkan dari ketaatan-ketaatan. Dan ini dari pintu-pintu ibadah. Dipelihara. Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulatun an ra'iyatih." Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Dan perempuan disebutkan dalam potongan hadis wal mar'atu ra'iyah fi ahli baiti zaujiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan perempuan adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap keluarga suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan hal tersebut. Iya. Demikian pula dalam rumah dia tinggalkan hal-hal yang diharamkan. Dari berbicara tanpa ilmu, berbicara gibah, dan dari hal-hal yang sering para perempuan itu terjatuh di dalamnya. Karena dianggap remeh, dianggap sepele. Ya, dan orang-orang banyak melakukannya, tapi dia tidak sadar bahwa itu adalah perkara yang wajib untuk dia tinggalkan dari hal yang diharamkan terhadap dirinya. Iya. Demikian pula kalau di rumah tersebut dia ada dari bacaan-bacaan. Dan sekarang alhamdulillah banyak dari buku-buku bisa disimpan di rumah dari kaset-kaset ceramah. iya, Pelajaran dan hendaknya dicari dari pelajaran-pelajaran yang lengkap pembahasannya sehingga seorang mampu menekuni sebuah kitab dia selesaikan diambil manfaatnya sehingga kualitas keagamannya semakin tinggi dan meningkat dan ini semuanya dari program-program kehidupan yang bisa dijalani oleh seorang muslimah di dalam hidupnya kalau dia terikat dengan sebuah kegiatan maka hal-hal yang saya sebutkan tadi insyaallah taala itu bisa dipelihara dan dijaga. Tapi jangan sampai seorang hamba keluar dari makna keimanan dan makna amalan salih. Ini dua perkara pokok yang merupakan tonggak di dalam kehidupan. Dan sebenarnya ini pembahasan agak luas cakupannya. Namanya sudut-sudut terkait di dalamnya. Tapi saya kira apa yang saya uraikan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan hadirat dan uh, saya mohon maaf atas keterlambatan dan waktu yang singkat ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini ya wallahu taala alam semoga Allah subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua menjadikan keimanan dan amalan salih sebagai uh, ahlinya di dalam hati-hati kita suatu hal yang selalu mencerahkan dan menerangi dada kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah SAW di kehidupan dunia di alam kubur dan di kehidupan tadkala kita semua kembali kepadanya innahu waliyudzalik walqadiru alaihi wallahu taala alam pertanyaan bagaimana agar kita tidak selalu mengingat luka yang disebabkan karena pengkhianatan orang dekat kita atau lebih mudah memaafkannya dan melupakan kesalahan tersebut. Apa yang harus kita lakukan saat syaitan datang mengingatkan akan kesalahan tersebut? Ini pertanyaan bagus ya namanya dialami. Ya dan pokoknya sepanjang sudah diketahui bahwa itu adalah sebuah luka dan kalau difikirkan itu akan memberikan uh, suatu pengaruh yang tidak baik ke dalam jiwa maka seorang hamba jangan masuk ke dalam hal yang membahayakannya karena itu di sini banyak lahan dari kebaikan lahan kebaikan yang pertama memaafkan memaafkan itu lahan kebaikan yang sangat besar pahala yang sangat agung iya karena itu dalam Al-Quran dikatakan, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ أَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ Kejelekan, balasannya dibalas kejelekan semisal itu. Tapi siapa yang memaafkan dan mengadakan perbaikan, pahalanya ditanggung oleh Allah. Tidak disebut bagaimana besarnya jumlah pahala, karena tidak disebut bagaimana jumlah pahala itu, karena besarnya pahala di dalam hal ini. Iya. Kemudian yang kedua ada kesabaran, seorang bersabar. Dan yang ketiga, seorang memikirkan bahwa kalau ada yang berbuat salah kepadanya, maka itu dihitung musibah. Dan musibah itu kadang terjadi karena dosa dia sendiri, kesalahan dia sendiri. Maka kalau dia sibuk memikirkan kesalahannya, maka itu akan lebih baik untuk dirinya. Kemudian yang keempat dari obat, bahwa kesalahan-kesalahan itu terjadi pada siapapun dari manusia. Ya, tidak orang yang menyakitinya atau berkhianat kepadanya dan tidak pula yang lainnya bahkan dia sendiri tidak lepas dari kesalahan. Ya. Maka insya Allah taala itu dari keringanan-keringanan. Ya, dan seorang mengharap pahala yang besar itu lebih baik untuk dirinya daripada dia memikirkan sesuatu yang kadang memberikan nukta-nukta hitam di dalam hatinya. Bila suami belum berilmu agama dengan benar, bolehkah istri menolak suami menikah lagi? Iya. Menikah untuk yang kedua itu hak seorang suami, bukan hak istri. Dan istri eh, tidak punya hak untuk melarang dalam hal tersebut, kecuali kalau suami misalnya dari sisi pengetahuannya yang kurang, dia ketika menikah lagi akan berbuat tidak adil atau berbuat kebaliman maka dia diminta untuk belajar hal yang dengannya dia mampu berlaku adil. mampu berlaku adil dan berbuat kebaikan untuk semua keluarganya. Bolehkah saya menghindari seorang teman yang sombong? Ya maaf teman ini hanya bergaul dengan teman yang sederajat, tingkat ekonominya jika bersalaman juga tidak bersahabat. Ini kadang e, terjadi sangkaan yang seperti ini. Eh, mungkin benar dari perbuatan siapa yang disebut sombong tersebut dan mungkin saja itu hanya penilaian orang yang menilai. Ya. Dan kewajiban kita adalah berbaik berbaik sangka kepada saudara. Berbaik sangka kepada saudara. Dan itu adalah hal yang lebih baik. Kalau misalnya ada yang tampak sesuatu dari hal ini, dia berbaik sangka dan dia tidak tidak perlu memperdulikan tentang siapa yang memilih teman misalnya hanya sederajat dengannya ya tidak perlu dia pedulikan orang lain itu antara dia dan antara Allah ya, kalau kita sendiri antara kita dan antara Allah seorang muslim seorang muslimah terhadap muslimah yang lainnya ada haknya dan dari haknya sebagai seorang muslimah kita penuhi siapapun dia iya apakah yang ekonominya bagus atau yang tidak bagus siapapun dia seorang muslimah punya hak jadi kalau ada kawan kita yang tidak bertakwa kepada Allah, maka kita bertakwa kepada Allah terhadapnya. Jangan karena dia berbuat kepada kita hal yang dikeluar ketakwaan, akhirnya kita balas dengan dosa, semisal dengan perbuatannya. Dan ini adalah hal yang tidak baik. Ya, kemudian selain daripada itu, memikirkan perbuatan manusia. Ini dari sebab ya membuat hati itu sering menanggung prahara, sering menanggung Eh, kesedihan, gunda gulana. Ya, karena karena itu apa yang dilakukan oleh manusia? Ya, hendaknya kita banyak memberikan udur, memaafkan, membiarkan saja kita cari dari lahan kebaikan yang sangat banyak, pintu-pintu sorga yang beraneka ragam. Ya Allah bukakan. Dan alhamdulillah pintu maaf dari hal yang sangat besar dari ibadah yang sangat agung sebagaimana yang telah saya terangkan tadi. Mohon nasihatnya agar saya bisa bersabar di atas ketaatan, terutama saat berkumpul dengan keluarga besar yang kebanyakan awam ilmu, tapi sangat keras hati bisa bila disampaikan satu dalil mengenai hal-hal yang sifatnya sunnah. Iya. Kadang manusia namanya dia hidup di tengah lingkungannya jauh dari hidayah. Bahasa kita kadang awam. Itulah kebiasaan dia, tabiatnya, kehidupan kesehariannya. Jadi kita sendiri kadang uh, udara kehidupan berbeda masuk di dalamnya ingin diajak kepada kebaikan ini perlu waktu kadang perlu uslub yang bagus kadang perlu dipilihkan untuknya sebuah hal yang baik ya dengan cara yang terbaik sebab kalau seorang misalnya ingin diajari sesuatu tidak mesti kita membuka untuknya suatu pembahasan resmi ya buka kitab atau membacakan sebuah ayat sebuah hadis Ya kadang kita berikan untuknya terapan-terapan hal yang bagus dari ringkasan dan kesimpulan yang baik. Ya. Sehingga itu menjadi uh, suatu akhlak yang baik untuknya dan suatu pengetahuan baginya. Jadi perlu bertahap di dalam hal tersebut. Ya sambil insya Allah taala kalau seorang berusaha, kalau memang ada dia dari ilmu yang dia ketahui dia sampaikan, tetap aja dia bersabar menyampaikannya, tapi dengan cara yang baik ya dengan uslub yang baik dan dia lihat apa yang mencocoki ya keluarga tersebut ya apa yang mencocoki keluarga tersebut kadang-kadang di sebagian keluarga itu ya dan ini dari pengalaman saya ada sebagian keluarga ya kita ketemu dengan akhlak yang baik saja tidak pernah berbicara tidak pernah mengajari sesuatu apapun dari akhlak yang baik ini yang terlihat dari kita tiap kali berjumpa sudah mencari catatan baik untuknya, itu sudah modal untuk ke depan kita memasukkan dan memberikan sesuatu yang lebih baik lagi untuk dirinya. Iya. Maka tidak mesti suatu kebaikan itu ya langsung selesai diberikan dalam satu kali majelis, satu kali duduk, satu kali pertemuan. iya tapi kadang ada tahapan-tahapan. Ada yang malah bertahun-tahun. Ya, dan ini perlu diketahui. iya Sebagian ada yang mendawai keluarganya bertahun-tahun. Dia hanya berbuat baik kepada keluarganya bertahun-tahun, tidak pernah menyampaikan sesuatu ya tapi begitu. Selama bertahun-tahun dia berbuat baik, berakhlak yang baik, ketika dia berbicara diterima dengan baik. Diterima dengan baik. Tapi tatkala keluarga tersebut kadang sudah keras hatinya dan kita juga kadang diperlakukan tidak baik ya dengan kalimat-kalimat yang kadang kita dengar kurang menyenangkan kemudian setelah itu kita membalasnya ya sehingga muncul permusuhan di dalam hati, nah, ini akan semakin uh, apa namanya memperjauh jarak. Ya, karena itu hal-hal yang seperti ini kalau memang uh, kita anggap sebagai suatu lahan ibadah, kita cinta hidayah untuk diri kita, maka hendaknya kita cinta juga hidayah untuk orang lain, apalagi itu adalah keluarga sendiri. Kita pilihkan cara yang baik. Mungkin kesabaran dituntut pada kita lebih banyak. Iya. Dan mungkin kita di dalam menyampaikannya mungkin ada kekurangan. Sehingga kita memperbaiki bagaimana cara penyampaian yang baik. Sambil kita doakan untuknya hidayah. Kita tetap menyambung silaturahmi, menyambung kebaikan untuknya. Sepanjang uh, apa namanya mereka tidak memberikan suatu bahaya untuk kita dari sisi dunia maupun dari sisi agama. Ya wallahu taala alam. Bagaimana cara menghafal hadis? Apakah kita perlu menghafal baik dari Arabnya, dari bahasa Arabnya atau hanya perlu dihafalin terjemahannya. Ya tergantung kemampuannya. Iya. Dan saya nasihatkan uh, kalau memang sulit menghafal bahasa Arabnya, dihafal bahasa Indonesia-nya tidak ada masalah. Ya. Tapi dia berusaha untuk menghafal bahasa Arab. Paling tidak dia mulai cari hadis yang paling kecil, paling pendek dulu. Sebaris, dua baris, Ya misalnya Nabi berpesan kepada laki yang ber, minta wasiat itu, Nabi berkata la takbab, jangan kamu marah. La takbab dua kalimat, jangan kamu marah. Itu bagus dihafalkan dua kalimat. Iya. Nanti setelah itu dihafal beberapa kalimat. Nanti setelah itu dihafal satu baris. Setelah itu hafal dua baris, tiga baris. Insya Allah bersama dengan hari-hari akan lebih mudah baginya untuk menghafal hadit-hadit tersebut. Demikian pula keluarga, anggota keluarga kalau dibiasakan mendengar hadis, ya hari ini dibacakan satu hadis, besok satu hadis. Ketika dia sudah terbiasa, dibacakan lagi dua hadis, dia sudah terbiasa. Begitu dia sudah terbiasa mendengar, mungkin akan datang suatu saat dia akan merasa mudah menghafal hadis tersebut karena sudah terbiasa di dalam mendengarkannya. Bagaimana mencegah perasaan hasad? Ini perasaan hasad tidak manusia lepas dari Ya. Sebab namanya manusia diganggu oleh syaitan. Dan ini adalah tempat yang paling uh, tepat untuk masuk seorang hamba darinya. Ya, cara dia menghindarkan diri dari perasaan hasad ini, yang pertama dia harus meyakini bahwa semua manusia sudah ditentukan oleh Allah pembagiannya masing-masing. Bagiannya masing-masing sudah ditentukan, rezekinya sudah ditentukan. Dari sisi ilmu maupun dari sisi dunia, semuanya sudah ditentukan. Jadi tidak perlu dia hasad kepada manusia. Kemudian dari hal yang mengobati penyakit hasad, dia rilo terhadap Allah, apa yang Allah putuskan untuk dirinya. Iya. Kemudian dari hal yang mengobati penyakit hasad, dia hendaknya merasa qanaah dengan apa? Ah, merasa bahwa apa yang dia miliki itu sudah hal yang harus dia syukuri dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Kemudian dari hal yang mengobati adalah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah dan petunjuk, dijauhkan dari penyakit hasad tersebut. Bagaimana bila seorang mengamalkan amalan salih tanpa keimanan? Ya. Tidak dikatakan amalan salih ya, harusnya pertanyaannya bagaimana seorang mengamalkan sebuah amalan tanpa keimanan? Sebab kalau dia sudah tanpa keimanan tidak dikatakan amalan salih lagi. Saya sudah terangkan bahwa amalan salih salah satu dari ketentuan amalan salih tersebut dia adalah amalan yang dilakukan di atas tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dia adalah amalan yang memang dikerjakan oleh orang yang beriman, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira ini jawaban untuk beberapa pertanyaan. Ya Allah taala alam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan hadirat dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullahaladzim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.